misalnya ono wong ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran itu tahun 2012 nyatanya gak nane Rasidom sampai kulo sering tak SMS konco-konco kulo sing kiai Gus ngenteni kiamat teng pundi terus nanggene lho neng mahku mek ngopi ya <laughs> kiamat to ngono sing wedi yo akeh perkarane apa napa kiamat 2000 piro 12 nah rencana aku ben sesuk <laughs> Wong ora melok gaya kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing go trompet ngalor gitu. Kowe ora ngerti kok. Padahal dia nes kepengen nang kiamat ben tugasnya seles. Selesai. Iku era. Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran itu nggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu nggak detail itu nggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Said Muhammad sampai Said Alawi, Said Abbas sampai Said Zaidi Dahlan sampai Sayyid Khotib Minangkabau saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng iki Nabi pas tindakan iki Quran turun pas dahulu iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kue. Ning Quran ono kok ayat piro, mbuh lali pokoke ono. Lah ngono kok dadi mufassir kuwi. lihat bantah-bantahan Baksul Masail. Pokoknya ono kitabe. Lah yuk kitab apa? Jenenge weh lo lali. Kok ini. jenenge weh. Padahal ulama dhisik, ayat ini turun pas Nabi tindak. Turunnya pas bengi, bengi. Pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu kemungkinan salah itu ketika. Jadi dapat dipakas. Al khadori wasafari safari cara gue kan guna apa dipakas ning omah mbek. Wis ra bakat ngalim, ning saya wis Sajane kan iso ditebak, misalnya ini gue tukaran mbek bojo ge apa Setengah tahun songkok kawin iki salamat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak gue sering tukaran mbek bojo sering, jok kira bar 10 tahun. Normal gue. Sejak melarat 10 tahun gue bosen. Jadi panjang wis wayahe berontak kan orang kan bisa diukur ngamuk eh misalnya aku bertukaran bojoku saya kawin perang dino seminggu wah salaman al bidayah ya ya wong kawitan umur-umur bulan madu kok tukaran tapi nak bar tahun itu kesunatan cara <laughs> sing kuat tidak melarat 10 tahun iso nak kuat ya bojomu kelainan kelainan jadi iso diukur tunggaling nyai ngiai semangat. itu mesti ngiai pertama setahun rong tahun. Nunggu suwi mesti biasa. Perkara wis bosen, semua keinginannya agak kesampean. Pas latihan kiai kan bayang no, masyarakat nurut kabe ngaji kabe, Bareng puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan setel kendo. <laughs> ah, jebule padha wae. Nek nak semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam imam masjid, semangatnya mau pirang bulan. Puan dan istiqomah jamaah, <laughs> jebule reaksinya tetap soft awal. Tok. Tambah istiqomah tetap aja soft awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, ah, tak rewangi ini yo. Reaksi publik yo panjat, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Iku yang bener, mulai bener ya iku. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa, orang kok tambah Makanya itu uniknya Quran. Ketika Rasulullah terlalu semangat, itu malah Mbak Pangeran didawi la'allaka baqiun nafsak. Muhammad kowe terlalu ikut menggebu-gebu oleh mudakwah. Mergo untuk iman ora iku wis iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar kowe. Aja sampai baqiun nafsak rusak awakmu Dewi. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai pemula cek semangat dan duwe status mau. Nah, kalau kan statusnya sama dah. <laughs> semangat terus semangat terus mohon mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran itu sakit kanjeng Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjuk Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat tidak. Sampai La ala kabahiun nafsak. Sampai kata mufasir, eh muhlikun nafsa. Nabi hampir tarot anil jibal. Sampai pernah berencana, <tsk> cuek lah sampai Allah dikandani sudahlah masalah hidayah itu saya laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi mayasa sudahlah kamu ngaji saja kamu dakwah saja tapi tetap laisa alaika hudahum itu tidak wilayah Anda uh, untuk memberi hidayah itu Atas kula nanti ngaji-ngaji wae. Ada mending ini. Aku pengen ngaji ning maran terus minta tak ulang alim kabeh demen setruk ya nanti niat. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham biro, ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak tarjete gak maham no, sok ngaji, silaturahim, guyon bareng bar mulai bar nulis, Wah mesti ra kecewa. Mau takut uang ngaji Gus Pak, ya ngaji. keterangan nulis wis habis, apik. <laughs> Baleni raiso ini lo rekaman nih, <laughs> Ayo kelakuanmu ngono ayo kira-kira. Eh jawab. Ayo jajal tambah rekaman baleni. nih, nara ngelantur